Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah mengenai apa? Mengenai al-qiyas. Qala Syekh Shalal Fauzan habibullah taala kata beliau haitsu yudhhabu haitsu yudhhabu ilaiha 'inda ad-darurah Faidah idza dan nassu fi kitabillahi aw sunnati rasulihi salam fala hajata ilal ilal qiyas Perhatian baik-baik ini. Nah, sudah kita baca. Ya, kita ulang dikit ya. Nah, Jadi kias itu dipermisalkan bagaikan bangkai. Bangkai itu diperbolehkan dan halal ketika darurat. Kata beliau, nah kapan saja ada darurat di situ maka boleh kita memakan bangkai, boleh kita menggunakan kias." Namun apabila dijumpai nas dalil yang terang-terangan di dalam Al-Qur'an nah maupun di dalam as-sunnah perhatikan baik-baik, maka enggak butuh kepada qiyas. Fa illam yujad yudhabu ilal qiyas min babid darurah. Namun kalau enggak dijumpai dari Al-Qur'an, tidak jumpai dari as-sunnah, kemudian kok kiasnya kias sahih, boleh kita pergi menuju kias tersebut. Karena kias adalah dalil. Al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma', kias yang sahih. Paham soalnya ya? Talha? Paham enggak? Nah, kias yang mana yang dalil? qiyas yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Fa qaulun nadhim rahmatullah maka ucapan nadhim, siapa nadhim ini? Penyair atau pembikin pantun ini siapa? Siapa? Abu Bakar bin Abi Dawud Taala. siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin Abi Dawud. Abu Dawud Taala. siapa namanya? Apa? Antum? Siapa? Nam Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Antum bisa ngulangi akhbar ah, apa? Coba. Apa? Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum itu namanya Abu Dawud. Imam Abu Dawud, pemilik Sunan Abu Dawud itu Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Naam. Wa din bi kitabillahi wa sunnanillati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Ini modalnya. Mau beruntung, mau berhasil, mau sukses modalnya ini. Naam, wa din bi kitabillahi wa sunnanillati atat an Rasulillah beragamalah engkau dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah tanju wa tarbahu niscaya engkau akan beruntung dan akan selamat Modalnya ini Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala ya'ni ij'al dinaka ma'khudan an kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik ini. Maksudnya apa? Jadikanlah agamamu itu diambil dari apa? Diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ma jaa'a an ghairihi, perhatikan baik-baik. Nah, kata beliau wahiyah al-ahadits as-sahihah. Maksudnya sunnah Rasulullah itu adalah hadis-hadis yang sahih. Jangan ngomong yang penting hadis walaupun dhaif. Yang penting hadis yang penting walaupun palsu. Jangan. Kita bukan masalah yang penting itu ya, yang penting sahih. Yang penting sahih. Jadi hadis palsu banyak sekali. Hadis palsu banyak enggak? Banyak. Di antaranya yang mudah aja enggak usah jauh-jauh. <laughs> Nah, barakallahu fiikum. Nah, seperti ungkapan yang nah barakallahu fikum disebutkan oleh salah satu oknum pemalsu hadis. Nah, mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan ana tamu nabiyyin. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Nah, La nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Artinya apa? Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali Allah Taala jika Allah Taala menghendaki. Ucapan jika Allah Taala menghendaki ini termasuk apa? tambahan hadis yang palsu. Ada yang lainnya lagi hadis palsu? Hubul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu termasuk hadis palsu itu. Maksudnya bagaimana? Hadis itu mengarah untuk ta'assub fanatik dengan tanah air. Tanah air itu kalau di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas tauhid, di atas agama benar harus kita bela. Tapi kalau tanah air itu di atas kesesatan, di atas kebatilan, boleh enggak kita bela? Enggak boleh. Paham ya? Itu hadisnya lemah, hadisnya palsu tadi. Paham ya? Jadi hubul watan minal iman cinta tanah air adalah bagian dari keimanan tanah air yang mana dulu? Kalau tanah air yang di situ adalah tanah air yang baik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah taala, maka kita bela. Paham ya? Jadi kita membela bukan semata-mata tanah airnya, tapi apa? Kita bela karena penduduknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi? Apa? An-nadhafatu Nah, minal iman. Kebersihan itu cabang dari keimanan. Itu lafaz dengan lafaz seperti itu juga hadis yang dhaif. Paham ya? Nah, tapi ada hadis yang sahih selain hadis selain apa? Hadis yang palsu itu yaitu at nah at-tahur syatrul iman. nah kesucian itu adalah bagian daripada keimanan itu justru sahih hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi yang palsu? Kemana? Nah, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa kira-kira? Nah, jauh daripada ilmu agama. Ke Cina ilmu apa? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Itu hadisnya palsu. Jadi jangan sampai kita mengandalkan yang penting hadis walaupun palsu. Paham ya? Itu enggak diperbolehkan ya, tapi dilihat hadisnya itu sahih atau tidak. Kalau mau tenang hatinya yang ambil sahihain. Apa sahihain? Hadis yang tercantum di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu tenang sudah. Mesti sahihnya, enggak usah tanya ruwal Bukhari sahih enggak Ustaz? Paham ya? Dipahamkan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau, fayungdhar fihi adapun selain Rasulullah atau yang datang selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, fayungdhar darfih perlu dicek lagi. Fa in wafaqal kitab sunnah ukhidha bih. Apabila ucapan tersebut mencocoki Al-Qur'an Sunnah maka diambil. Ini perhatian baik-baik ini ya. Apabila ucapan tersebut atau ajaran tersebut mencocoki Al-Qur'an sunnah maka diambil. Wa in khalafal kitab was sunnah fa innahu yuraddu ala sahibihi. Apabila berseberangan menyelisih Al-Qur'an sunnah maka dikembalikan kepada pemiliknya ucapan tersebut. Paham ya? Jadi ucapan itu dilihat dulu ucapannya. Selama yang mengucapkan bukan Allah dan Rasulnya. Kalau yang mengucapkan Allah dan Rasulnya harus diterima. Harus dibenarkan. Tapi kalau yang mengucapkan orang-orang biasa seperti kita atau yang selainnya, itu cek dulu ucapannya cocok dengan Al-Qur'an Sunnah? Cocok nggak dengan dalil? Kalau cocok silakan diambil, kalau tidak jangan diambil. Seperti itu. Kita lihat wal a'immatu yusuna bihadza. Sedangkan para a'immah, para ulama, nah mereka sudah mewasiatkan tentang masalah ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya harus dibenarkan. Tapi kalau sumbernya dari manusia-manusia selain Rasulullah SAW, maksudnya manusia biasa, yang mereka bukan nabi dan rasul tentunya, maka perlu dicek lagi. Perlu dicek lagi sahih atau tidak. Nah, kita lihat ungkapan yang berikutnya bagus sekali. Kita ambil dua ungkapan Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i siapa namanya? Imam Syafi'i. Santai aja, ini bisa jawab. Imam Syafi'i siapa namanya? Ewanam? Abu Abdullah Imam Syafi'i siapa namanya antum? Ah Yusuf. Siapa? Ya Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Jangan lupa. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Yaqulu Imam Syafi'i rahmatullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ingat-ingat ya Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Naam. Kaidahnya apa kaidahnya? Semua imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya? Yusuf? Abu Hanifah? Siapa namanya? Semua imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah siapa namanya? Eh? Siapa? Lukman? Lukman siapa? Lukman bin Lukman bin Sabit. Lihat ya. Enggak masalah. Nanti ke depannya dihafal. Nah, barakallahu fikum. Nu'man bin Sabit nama itu nama Abu Hanifah. Kaidahnya lihat ya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Nah, itu caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa ungkapannya? Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi biqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ini bagus sekali ini. Apabila ucapanku itu menyelisihi ucapan Rasulullah, maka ambillah ucapan Rasulullah. Bayangkan Imam Syafi'i. Kalau ucapanku itu menyelisihi ucapan Rasulullah, kata beliau, ambillah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadribu biqauli urdal haid dan lemparkanlah ucapanku ini apa? ke tengah-tengah tembok. Mana ya? Suruh lemparkan ucapannya. Na'am barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena ucapan yang berseberangan dengan ucapan Rasulullah itu enggak ada kimahnya, enggak ada harganya. Nah, eh, enggak ada nilainya. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita harus menyandarkan syariat atau agama kita ini kepada apa? Kepada sunnah Rasulullah SAW. Bukan semata-mata pada akal kita, atau pendapat guru kita, atau pendapat syekh kita, tapi kepada Al-Quran dan sunnah. Jika berseberangan dengan dalil, tinggalkan. Jika sesuai dengan dalil Al-Quran sunnah, maka itulah yang kita ambil. Ini adalah apa? Adalah ajaran yang benar agar orang itu tidak terpancing atau tidak terkesan apa ta'assub fanatik. Nah, fanatik itu tidak diperbolehkan. Satu lagi, wa yaqul al-Imam Malik, Imam Malik Malik bin Anas, bedakan. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Eh, ada Malik bin Anas, ada siapa? Anas bin Malik. Nah, nah bedanya apa antara Malik bin Anas dengan Anas bin Malik? Kalau Anas bin Malik siapa? Nama sahabat. Nah, sahabat kunyahnya Abu Abdullah juga. Abu Hamzah digelari dengan Khadimun Nabi sallallahu alaihi ahsan. Kalau Anas bin Malik sahabat, kunyahnya Abu Hamzah digelari dengan khadimun nabi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi Berapa tahun bantunya? Berapa? 25 apa? 25 tahun. <laughs> Lama sekali. Berapa tahun bantunya? Berapa tahun? Antum? Enggak tahu juga. Antum? Apa? Wallahu Lama, lama, nanti dikasih tahu. Antum? 10 tahun, ingat. Atau lihat. Nah, eh, 10 tahun ya. Nah, disebutkan dalam terjemahnya 10 tahun. Nah, nah kalau Malik bin Anas apa? Eh? Apa? <laughs> Bener nama imam, teman apa? Kalau Anas bin Malik sahabat. Kalau Malik bin Anas tabi'in atau ajba'u tabi'in? Tabi'in atau ajba'u tabi'in? Eh, Enggak dua-duanya. Malik bin Anas dalam Darul Hijrah loh. Apa? Malik bin Anas Imam Darul Hijrah itu tabi'in atau atba'u tabi'in? Atba'u tabi'in. Paham ya? Atba'u tabi'in. Digelar Imam Darul Hijrah kenapa? Murojaah semua enggak masalah. Kenapa dinamakan Imam Darul Hijrah? Karena saat itu tinggal di Madinah, mengajar di Masjid Nabawi. Kita lihat apa yang beliau ucapkan. Kullana radun wa mardudun alaihi illa sahib hadzal qabr. Kita semuanya itu ucapannya ditolak dan juga ditinggalkan kecuali apa? Kecuali pemilik kuburan ini. Kuburan siapa maksudnya? Kuburan Rasulullah. Maksudnya kecuali Rasulullah SAW. Karena saat itu beliau memang mengajarnya di Masjid Nabawi. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu beliau digelar dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah kalau tanya siapa Imam Darul Hijrah?